باب اعتدال القائمين bab tegaknya orang-orang yang berdiri artinya di dalam sholat jadi kalau kita berdiri dalam sholat harus berdiri tegak, lurus dan rapi ini peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصربن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم قال صحابة النعمان بن بشير رضي الله عنه فهو محمد Muhammad الله alaihi wasallam لا salgunna sukufakum Ya sungguh Kamu meluruskan baris-baris ini Ratu salgunna Lam, lamu takkif Sungguh Kamu meluruskan Sof, sofmu Baris, barismu Jika kamu salat Au, atau kalau tidak mau meluruskan soft-soft itu la yukhalifannallahu baina wujuhikum Allah akan menentangkan antara wajah wajah jadi diambil letter maknanya wajah-wajah orang akan dirubah daripada tempatnya maka di sini disarankan ليوقعن الله المخالفة في تحويل وجوهكم Amma وضعها Allah akan menjadikan pertentangan dalam wajah-wajahmu maksudnya akan dialih dirubah wajah-wajahmu itu dari tempat tempatnya nah, ini ancaman itu bitahwili wujuhikum amma wadhi'iha dengan mengalihkan wajah-wajahmu dari tempat-tempatnya. Jadi kalau orang tidak mau meluruskan sholat, wajah-wajahnya orang-orang itu akan diputar balik oleh Allah. Akan dialihkan kepada lain jurusan. Jadi kalau wajah dienggak-enggakkan, bagaimana? Ini kan suatu ancaman berat. Bahkan di hadis yang lain, لا تصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم Ya kamu mau meluruskan sop-sopmu atau atau kalau tidak mau Allah akan menentangkan antara hati-hatimu. Jadi kalau orang-orang Islam waktu menjalankan sholat berjamaah tidak mau meluruskan sholat, hati-hati mereka akan ditentangkan satu pada yang lain. Maka dengan hal itu kita dapat mengerti bahwa di antara sabab-musabab tidak ada persatuan dan kesatuan umat Islam karena tidak lurusnya barisan-barisan dalam sholat. Jadi tidak ada kelurusan barisan dalam sholat itu menyebabkan tidak ada persatuan dalam hati-hati orang-orang Islam. Kalau sudah hati-hati orang-orang itu tidak bersatu, otomatis per, uh, keadaannya keadaan pecah belah. Lain, lain khalifannallahu baina qulubikum. Tidak ada hadis yang lain ini masa ini. Jadi di dalam kita melakukan sholat berjamaah, sholat itu sangat penting. Maka imamnya harus memberikan tahu dan jamaah itu sendiri harus tahu diri mengatur sholat masing-masing. Karena ancamannya berat. Di sini Allah yukhalifanallahu baina wujuhikum. Yang maknanya akan dialihkan wajah-wajahmu dari tempat-tempat. An Anasin qala, uqimatis salatu فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري Sahabat Anas radhiyallahu anhu bercerita pernah didirikan sholat, dikamatkan sholat. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kita di luar. Menghadap pada sahabat-sahabat dan jamaah wajahnya lalu bersabda Aqimu sufufakum kena sof-sofmu Artinya luruskanlah sof-sofmu Jadi sahabat-sahabat atau jamaah Sholat ikut Nabi Muhammad SAW itu diberitahu Aqimu sufufakum Luruskanlah sok-sokmu Watarasu Dan dekat mendekatlah kamu Yang rapi Tarasu itu dekat mendekat tapi dengan rapi Ratakan Meratakan kalau kita lihat orang mengatur jalan, ya, batu-batu di pinggir jalan, ini adalah diratakan, diluruskan, satu sama lain itu dekat, dekat, dekat, diluruskan. Ya, ini namanya taros. Taros. Maka harus meluruskan. Jadi biasa pinggir jalan. Nanti istilah sekarang menjadi teras. <laughs> ya lu jadi teras tuh jadi teras ini dekat taroso itu jadi meluruskan mengatur batu di muka dulu jadi luruskanlah sok-sokmu dan rapikan maksudnya rapikan dekat satu kalanya Fa ini arakum min wara'i karena saya melihat kamu dari belakang punggung ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu melihat ke muka sama dengan melihat ke belakang. Melihat ke belakang sama dengan melihat ke muka. Jadi kalau Nabi melihat ke sana, tahu apa yang ada di belakangnya. Jadi dapat melihat ke muka, dapat melihat ke, ke belakang. Sekaligus tidak menengok tidak. Jadi berdiri melihat sana itu bisa melihat di belakang. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi dari tahu bagaimana keadaan sok. Jadi sok harus sangat diperhatikan. Maka langgar-langgar masjid-masjid jamaah dimanapun saja, masalah sok harus sangat diperhatikan. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة luruskanlah sop sokmu ratakan sop sokmu karena meratakan sop itu termasuk mendirikan sholat jadi kesempurnaan dan kebaikan sholat berjamaah dengan meluruskan dan meratakan sop-sop. ada kata rata itu, sop itu otomatis autisme. <clears throat> Jadi Yunus hadis sebenarnya menjelaskan. Jadi dengan sendiri apabila jamaahnya kurang, yang sholatnya berbahaya, walaupun sholatnya sah, ancamannya berat semua. Orang wajahnya jenggokkan oleh Allah, kemudian ngadep salah wajah diputar ngajak mana ini baik atau baik. Nah, Satu saja ambil, Ya, kuat. Ini sudah ancaman kuat. Lalu hadis ini tasbihatus sujud termasuk iqamatus salat. <clears throat> Kalau tidak diluruh sopnya, berarti iqamah sholatnya ini kurang sempur, kurang baik. Kalau kurang baik, otomatis pahalanya kurang sempurna. Nah, mempengaruhi sendiri. Nah, ada permasalahan sah ya sah saja. Tapi berbahaya. Apalagi dalam penentangan dalam hati-hati orang-orang Islam hingga tidak bersatu. Wah, berbahaya lagi nanti. Ya, maka sosok harus diperhatikan betul-betul. <clears throat> Maka masjid-masjid, langgar-langgar ini orang-orang harus betul-betul soknya dirapikan. Jangan takdir. Jadi jangan itu harus masing-masing mengatur softnya. Kalau saya lihat di Jeddah atau di Makkah di mana masjid yang bukan masjid haram. Karena masjid haram itu orang campuran dari negeri mana itu. Apalagi musim haji. Itu di masjid yang lain, masjid asli, artinya penduduk orang situ semua. Itu paling diperhatikan shocknya. Mereka tidak mau takbir harus rame masalah shocknya sampai rapi betul. Jadi kaki nempel kaki, ini pundak, nempel pundak. Baru takbir. Nah, di sini rapi nih Ini satu. Kedua masalah salam. Rata-rata mereka tidak salam bersama imam. Imam selesai dua salam baru salam. Jadi serentak. Jadi masalah soft dan salam ini bisa kita akui pun di Masjid Haram itu karena orang dari negeri mana saja dia campur aduk, jadi nggak bisa menjadi contoh. Karena macam-macam ada Afrika, ada orang India, ada Pakistan, ada dari kita sini, ada ya macam-macam campur aduk nggak tahu macam-macam Mereka mesti asli. Nah ini masalah jadi sok-sok betul-betul harus kita perhatikan. Nah, kalau masjidnya rata-rata besar, kampung-kampung itu jaraknya antara soft dengan soft ini satu meter selatan. Jadi tidak ada sujud sampai penjang gitu. Ini masih yang rata saya katakan. Kalau harus naik masalah penuh orang ya, ya begitulah. Maklum penuh orang. Kamu haji dua juta itu kumpul di Mekah Bagaimana? gimana? Nah ini yang saya ceritakan masjid-masjid yang keadaan biasa, biasa harian harian jadi mereka sangat memperhatikan masalah itu. Nah ini memang perintah Nabi Muhammad SAW. Masalah sop ini sangat memperhatikan. Malah di hari-hari yang lain, Nabi kalau sudah mau sholat, itu jamaah diatur oleh Nabi dipegang. Seperti orang ngatur gelas. Jadi dipegang orang dipegang. Jadi pokok seperti orang mengatur gelas itu bagaimana. <coughs> Nah, ini masalah. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Karena antaranya menjadi sahabat musabab nah ini persatuan umat Islam. Kalau tidak menjadi sahabat musabab perpecahan umat Islam. Nah ini di samping kita di masalah-masalah ini. Bagaimana sebabnya jamaah antara putra dan putri yang pada waktu itu seperti sholat asar dan zuhur masjidnya itu luas bukan yang sholat hanya itu bukan putrinya yang jauh ya memang putri itu afdolnya lebih jauh <laughs> perempuan itu afdolnya lebih lebih jauh kalau peraturan syariat aslinya sob itu laki-laki ya sudah laki-laki baru anak-anak laki-laki baru orang perempuan orang perempuan makin jauh dari barisan orang laki makin afdol walaupun dengan suami istri anggap suami istri ini suaminya mak imam makmumnya istrinya sendiri sulit kan? tapi di belakang pas ini sunnahnya lebih jauh lebih afdal kalau orang lagi lebih dekat lebih afdal nah ini masalahnya maka ada hadis khairu sufufir rijal awailuha wa khairu sufufin nisa awailuha الإنسان خير صفوف الرجال أوائلها وشرها أواخرها وخير صفوف النساء أواخرها وشرها أوائلها nah, ini nah, sekarang kita di masjid-masjid kita ada di samping ya di di tutup tutup kan kalau kaki di belakang lebih berbahaya ya tapi kurang teratur atau kurang tertutup maka dari sunnahnya laki-laki anak-anak lalu orang-orang tua iya. makin jauh makin baik itulah jadi masalah sof harus kita atur sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Maka kalau imam sudah sholat, apa mau sholat, setidak baca hadis ini. Nah, dari yang lain juga begitu. Inna al-Bukhari. Sawu suku فإن تسقط الصفوف من إقامة الصلاة Anda lihat فإن تسقط الصفوف من تمام الصلاة ini Bukhari min iqamatis ada lihat min tamamis jadi ini sejak nawa itu memperhati apa kalau tidak ya hanya ambil saja kalimat sawu sawu sawu cukup ayo lurus lurus cukup sawu sawu itu imam di masjid haram itu begitu لا يتوصل صلبه صلبه sudah cukup apa lurus lurus sudah jadi itu supaya begitu cara satunya itu jalur lurus tapi jaraknya antara sab awal dan tangan itu terlalu terlalu jauh paling jauh tiga kilo satu meter setengah paling jauh jangan lebih jauh jadi cross nah, makruh makruh itu menghilangkan pahala maka tadi saya katakan di sana rata-rata satu meter sepapan Nah, syariatnya dan fikirnya dan peraturannya itu jangan lebih tiga zero. Tiga zero kita ini adalah satu meter setengah. Nah, kalau tidak dari setengah setengah sah sholatnya, tapi fadilah jamaah kurang. Maka nah, saya katakan kalau laki-laki lebih mendekat lebih baik, asal tidak mengganggu loh ya. Itu Baik kita pakai sekarang di sini satu meter lebih lah. Yang cukup semua. Nah, rata di sini kurang satu meter ya mungkin masih nggak cukup atau bagaimana sebab kalau satu meter sudah syariatnya cocok ya dan fadilahnya jamaah hasil dan tidak mengganggu sujud rukuknya ini tidak terganggu kalau terlalu dekat 70 cm itu kalau terlalu ini kadang-kadang wah mengganggu loh tidak bisa enak sujud kadang nepuk ya, ya. Nah, lehernya ini lekuk bahaya kadang-kadang ini mau naik, ini mau naik, ini kopiannya masuk di sarungnya orang. <laughs> Bagaimana? yang masuk sekali, bagaimana? Atau ini mau naik, ini mau sujud, tendang, rubuh semua, bagaimana? Nah ini kurang tepat ini, maka jatuh. Maka takmir-takmir masjid itu harus ngaji syariat. Iya. Ini rata-rata tak itu tak ngurusi, tapi tidak kaji. kan tidak nanti bagaimana mengaturnya ini. Mengatur Ya, tapi tidak lebih syariat. Nah ini masalah kan syariat mengatur masjid, shopnya berapa jaraknya, lurusnya, kencangnya, menjoknya. Ya, harus ngerti loh. <coughs> Bukan hanya bukan mengatur atau bangun, bukan bangun, tidak lebih syariat tidak bisa. Anggap bangun WC, ya, kalau tidak lebih syariat, ya, tidak kelirunya. Karena tidak ada pintu, itu jamak ini. Ya, tidak ada pintu. Kita kalau alasannya bangun semua bangunannya, syariatnya bagaimana harus tutup dong. Nah ini masalahnya. Jadi kembali kepada syariat, syariat sampai orang ahli sebab membangun ahli peraturan, tapi syariatnya harus. Dan ini masalah syariat, syariat ya sesuai juga. Modern bagaimana, tapi syariatnya tidak berubah. nah, itu masalah. Maka harus berarti setidak-tidaknya imam masjid, kiai-kiai masjid harus memberikan tahu betul-betul sesuai dengan syariat syariat cara memahami dan anak-anak diatur begitu harus di belakang harus di belakang nah umpama sekarang kadang-kadang jawab nah anak-anak -anak belakang campur wamin bagaimana nah, kan bisa diatur anak-anak biar sholat dulu bisa saja itu umpama tidak kena di, ditenangkan <clears throat> biar ada anak 50 ya biar sholat dulu dilatih malah malah bisa berlatih nanti jadi dari anak-anak sendiri jadi keniman giliran gitulah nah, ada melatih sudah biarkan orang nah, sehingga umpama ada upacara walima sodakoan dan sebagainya bagaimana kacau anak-anak beri dulu kebiar, kalau anak orang tua ini jadi harus ada kebijaksanaan jadi tidak mengganggu syariatnya Saka warin anak repot, anak tahu muka, syariatnya gini. Ya, atau diseling orang tua, anak, anak orang, anak orang, anak orang. Nah, ini ya, ini syariatnya belum lagi. Kesunatannya maksud saya, kesunatannya, syariatnya. Ya. Nah, jadi kita kembali ke syariat. Bagaimana bisa salah? Ya diatur. Kalau mana ada anak-anak nakal, tidak makrat, tidak majat. Tapi orang-orang tua mereka harus tanggung masing-masing itulah masalahnya jadi mengatur apa-apa harus mengerti syariatnya bagaimana peraturan hukum syariat dan afdoliyah afdolin amal jadi supaya pahala-pahala makin meningkat apalagi kita memimpin orang harus kita tunjukkan amal yang paling afdol supaya meningkatkan pahala dan begitu باب ما يقول بعد التكفير